Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. yaitu pelajaran yang ke atau permasalahan jahiniyah yang ke-53 yaitu mengenai keadaan orang-orang jahiliyah mereka pandai dalam membuat tipu muslihat atau mereka membuat penipuan atau makar untuk apa menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kerjaan mereka, orang-orang jahiliyah. Mereka pandai membuat tipu muslihat atau yang dikenal dengan makar untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Mujaddid Al-'Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih Al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal khamsun, permasalahan yang ke-53. I'malu al-hiyali al zahirati wal batinati fi dab'i ma ja'at bihi ar-rusul yaitu termasuk perbuatan mereka orang jahiliyah i'malul hiyal mereka menggunakan tipu muslihat atau yang dikenal dengan makar baik yang nampak maupun yang tersembunyi untuk menolak apa yang dibawa oleh para rasul untuk menolak apa yang didatangkan oleh para rasul nah kaqouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala anhum mengenai tentang mereka wa makaru wa makarallahu mereka membuat tipu daya mereka membuat makar dan akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala membuat makar untuk mereka. Perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah para ulama telah menjelaskan mengenai makar dan Allah Subhanahu wa taala tidak dinamai dengan makir. Ya, pembikin makar tidak diperbolehkan. Namun penetapan nama al-makir itu membabil muqabalah disebutkan dalam kitab Nah barakallahu fikum al-aqidah berkaitan masalah asma wa sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Nah, barakallahu fikum akan membuat tipu daya, akan membuat makar bagi orang yang membuat makar terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nah, tidak disifati dengan sifat nah, makar, tidak diberi nama dengan makir, namun Allah Subhanahu wa taala membuat makar, membuat tipu daya dalam bentuk muqabalah, membalasi orang-orang yang membuat tipu daya. Jadi perlu diperhatikan ya, karena menetapkan nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan namun tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya terhenti di atas dalil dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah. Naam. Jadi perlu diperhatikan makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membuat makar untuk mereka bukan maknanya Allah taala dinamai dengan makir, tidak. Namun itu namanya sifat al-muqabalah. Sifat untuk Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya muqabalah membalas kejahatan orang-orang yang berbuat kejahatan. Membalasi orang-orang yang membuat makar. Nah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sesungguhnya mereka membuat tipu daya, membuat makar dan aku pun bikin tipu daya, bikin makar untuk mereka. Dalam bentuk apa? Al-muqabalah membalasi. Naam. Kita lihat di sini wa qawlihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wa akhirah dan berkata sekelompok dari kalangan ahlu kitab aminu berimanlah kalian billadzi unzila ala ladzina amanu berimanlah kalian dengan orang yang telah diturunkan na barakallahu fikum atas mereka orang-orang yang mereka beriman wajhan nahar yang mereka beriman hanya sebagian saja nam sebagian siang saja wa furu akhirah kemudian mereka kufur Nah, barakallahu fikum sisa daripada sebagian tersebut. Dalam artian mereka cuman mengimani sebagian saja namun mengkufuri sebagian yang lainnya. Nah, baliknya billah. Anam. Ah, Ini karena mereka pandai dalam membuat tipu daya atau makar. Allah musta'an. Kita lihat syarahnya di sini. Qala syarah Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah min a'mali ahli jahiliyyah min al kitabiyaini wal ummiyain atau minal kitabiyyin wal ummiyin termasuk perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah dari kalangan kitabiyyin al-yahud wan nasara wal ummiyin ummiyin pada asalnya adalah orang-orang yang tidak bisa membaca tulisan tidak pula na barakallahu fiikum menulis eh, humul ladzina la yaqra'un wa la yaktubun mereka yang tidak bisa baca tidak pula menulis i'manuhum al-hiyal yaitu mereka menggunakan hiyal hiyal jamak dari hilah yaitu tipu muslihat atau makar. Jadi mereka menggunakan atau menggunakan perbuatan mereka itu menggunakan hial, menggunakan tipu muslihat fi taghyir syar'illah subhanahu wa taala untuk mengubah syariat Allah subhanahu wa taala. Tujuannya kenapa kalau diubah li takhallus minhu? Untuk berlepas diri dari syariat tersebut. Jadi kalau diubah sudah selesai. Wa inqadhi kufrihim wa dhalalihim untuk menyelamatkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka. Ini sangkaan mereka seperti itu li'annahum la yaqdiruna 'alal musarahah dikarenakan mereka tidak mampu eh, untuk musorohah terang-terangan karena terang-terangan akan nampak nanti akhirnya mereka menggunakan cara apa hiyal ini tadi menggunakan cara hilah eh, tipu muslihat atau makar yang kelihatannya tidak nampak karena kalau mereka terang-terangan akan nampak itu fasaru yalja'una ila hialin khafiyatin makiratin akhirnya mereka menjadilah mereka nam yalzaun. Nah, mereka kembali atau mereka menempuh cara ilahiyalin khafiyyatin makhiratin. Jadi mereka berlindung atau mereka bersandar. Nah, menjadikan malja dengan cara apa? Dengan cara hilah-hilah yang tersembunyi yang apa? Di dalamnya ada unsur makar. Maksudnya hiyal ini jamak dari hilah yaitu tipu muslihat. Jadi mereka karena tidak mampu untuk menampakkan terang-terangan Akhirnya mereka menggunakan tipu muslihat ini. Nah, barangkali fikum yang di dalamnya ada unsur makar. Pemindalika kau dzalika ta'ala dan termasuk eh, contohnya mengenai hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala anhum tentang mereka wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Dan mereka membuat tipu daya, membuat tipu muslihat, membuat makar dan akhirnya Allah taala pun juga membuat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah Ta'ala adalah zat sebaik-baik. Nah, barakallahu fikum yang bisa membuat tipu daya atau membuat makan untuk mereka. Perlu diperhatikan sekali lagi, bukan Allah Ta'ala dinamai dan makir, tidak. Sifat makir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatnya adalah muqabalah. Apa makna muqabalah? Membalasi. Jadi kalau Allah Ta'ala membalasi orang-orang yang berbuat makar, sempurna gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Jadi nggak boleh kita sifatnya. berarti Allah Ta'ala itu menipu. Berarti Allah Ta'ala itu bikin makar. Nah, kita katakan apa? Sifatnya muqabalah. Harus dikasih lafaz muqabalah itu. Nah, sifatnya bentuknya muqabalah itu membalasi. Kalau siaknya atau bentuknya membalasi tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala membuat makar menipu mereka karena mereka membuat ulah terlebih dahulu. Mereka membuat tipu daya, membuat makar, akhirnya Allah taala bikin makar untuk mereka dan Allah taala sebaik-baik pembikin makar untuk mereka. Nah, Wal makruh huwa Sedangkan makar itu maknanya apa? Huwa isalul makruh bi tariqatin khafiyah. Makar itu yang sering kita dengar, oh fulan bikin makar ini. Atau si Alan bikin makar. Makar itu apa? Makar itu adalah isalul makruh, yaitu menghantarkan atau menyampaikan suatu perkara yang dibenci bi tariqatin khafiyah dengan jalan atau cara yang sangat tersembunyi. Itu namanya makar. Paham ya? Misalkan ada lubang, kemudian lubangnya ditutupin dengan apa? ditutupin dengan kayu-kayu setelah itu ditutupin di atasnya apa daun-daun biar orang nggak ketahuan nanti kalau orang lewat situ nah ketika nginjak masuk ke lubang nah, itu makar paham ya kan tersembunyi sekali orang ngiranya jalan biasa saja atau orang mengira itu nggak ada lubang di situ nah ini makar ini makar nah karena sengaja bikinnya para kalafikum itu contohnya diantaranya jadi isolul makruh itu menyampaikan suatu perkara yang dibenci dengan cara yang tersembunyi Wal Yahud hina aradu qatl al-Masih Isa bin Maryam dan orang-orang Yahud ketika mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, barakallahu fikum, itu di antara juga di ada adatahum qatl anbiya karena orang Yahud ma'ruf, perbuatan mereka membunuh para nabi itu ma'ruf. Sehingga Allah taala pun juga menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, nah barakallahu fikum, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu agniya sanak Tubuh ma qalu wa qatlahumul anbiya. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sanaktubu tubuh Sungguh kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Nah, wa qatlahumul anbiya dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Dan mereka membunuh para nabi tanpa ada unsur kebenaran sama sekali. Allah musta'an. Faradu an yaqtulul Masih alaihi maka mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, fadhahabu ila malikin kafirin wasaniyin faqalu Akhirnya mereka orang-orang Yahud pergi kepada raja yang kafir, kepada seorang raja yang kafir yang dia itu penyembah berhala. Faqalu kemudian orang-orang Yahud berkata kepada raja yang kafir tersebut, "In hadzal rajul, sesungguhnya lelaki ini sayuhayyir hukmak akan mengubah hukummu." nah tahu jika engkau meninggalkannya. Fa arsala hadzal maliku jama'atan liqatlil masih. Akhirnya raja yang kafir ini mengutus jama'atan sekelompok manusia untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Fadakhalu alaihi fi makanihi yuriduna qatlah. Akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam tempat Nabi Isa alaihi salam. Eh, mereka ingin membunuhnya. Walakin Allah jalla wa ala makara li nabiyih. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena melihat ulah orang-orang Yahud membuat makar tadi, nah barakallahu fikum dengan cara tersembunyi tadi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya membuat makar. Nah, barakallahu fikum untuk mereka dikarenakan nabinya. Dalam artian apa? Allah taala membalas mereka. Fa'alqa syabahal masih ala rajulin min atba'ihim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala curahkan. Allah Subhanahu wa taala, nah barakallahu fikum, ubah atau Allah Subhanahu wa taala munculkan orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Eh? Fa'alqa syabhal masih ala rajulin min atba'ihi. Akhirnya, nah barakallahu fikum dari kalangan lelaki yang pengikut mereka, pengikut orang-orang Yahud atau pengikut eh, raja kafir yang diutus untuk membunuh Nabi Isa tadi. Nah barakallahu fikum akhirnya apa Allah taala tampakkan ada di antara mereka yang wajahnya menyerupai Nabi Isa. Bayangkan itu. Diubah gitu wajahnya. Nah, qaddama nafsahu lidzalik yang dia nah barakallahu fikum na'am awal mulanya dia yang di depan ya, mengedepankan dirinya untuk itu ya, yuridul ajra minallah dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hatta sara anhul masih hingga seakan-akan dia adalah al-masih seakan-akan dia Nabi Isa alaihi salam fa akhadhuhu wa qataluhu wa salabuhu 'alal khashabah Akhirnya mereka pun mengambil dan membunuh dia dan menyalib dia di atas naam kayu. Bayangkan itu. Nah, tapi siapa yang disalib ini? Bukan Nabi Isa. Nabi Isa masih Nabi itu barakallahu fikum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Dan nanti di akhir zaman barakallahu fikum akan turun akan turun membunuh dajjal. Nah, Nabi Isa alaihi turun di akhir zaman bukan nabi yang baru ya. Perhatikan. Nabi Isa turun di akhir zaman nanti bukan nabi yang baru namun Beliau adalah nabi yang terdahulu cuman turunnya di akhir zaman sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menumpas dajjal ini. Allah musta'an. Sebutkan kisahnya itu turun di Menara Putih di daerah Damaskus. Nah, Menara Baidha turun dalam keadaan kedua telapak tangannya nah barakallahu fikum diletakkan di atas sayap para malaikat atau malaikat. Kemudian setelah itu barakallahu fikum nah setelah turun e, kaum muslimin lagi sholat bersama Imam Mahdi. Nah, kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam sholat bersama mereka. Setelah selesai sholat langsung ternyata Dajjal dan pasukannya sudah menghadang, ingin menyerang. Akhirnya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, orang muslim pun orang muslimun langsung e, bergegas menyerang mereka. Kebanyakan pengikutnya Dajjal siapa? Orang-orang Yahud. Akhirnya Dajjal pun lari dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam hingga di sebuah tempat namanya Babuluddin eh, di tempat itu itulah terbunuhnya Dajjal. Ketemu langsung dia leleh bagaikan garam dalam lautan. Nah, kemudian yang tadi orang Yahud bagaimana? Dikejar orang kaum muslimin. Dikejar sama kaum muslimin, enam lari tunggang langgang itu ya istilahnya. Kemudian sembunyi di pohon, di balik pohon. Tapi semua pohon bicara. Semua pohon bisa bicara. Eh, wahai muslim, wahai mukmin, di belakang di belakangku ada kafir, bunuhlah dia. Bayangkan itu, berbicara semuanya. Kecuali satu pohon, satu pohon atau sebuah pohon yang dikenal dengan gharqad. Paham ya? Nah, pohon gharqad itu nggak mau bicara. Yang lainnya bicara semuanya. Ini menunjukkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala dan menundukkan pohon-pohon yang lain untuk bicara tadi, kecuali pohon gharqad. Kecuali pohon apa? Gharqad. Itu kisahnya secara singkatnya seperti itu. Nah, yang jelas Nabi Isa alaihissalam yang menurut Dajjal nanti di akhir zaman, dan kemudian barakallahu fikum kebanyakan pengikutnya Dajjal adalah para wanita dan juga orang-orang Yahud. Allah musta'an. Naam. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi ternyata yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tapi orang pengikut Nah, pengikut mereka yang ingin membunuh tadi diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Ya dununa annahul masih mereka menganggap bahwasanya itu Nabi Isa. Wa rafa'allahu al-masiha ilaihim min bainihim wa hum la yash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam di hadapan mereka dalam keadaan mereka tidak merasakannya. Walihada yaqulu jalla wa ala oleh karena ini Allah taala berfirman wa ma qataluh wa ma salabuh walakin shubbiha lahum. Mereka itu belum membunuh Nabi Isa. Mereka juga belum belum juga apa? Mereka juga belum menyalib Nabi Isa akan tapi hanya orang yang diserupakan eh, Nabi Isa untuk mereka. Jadi yang dibunuh tadi siapa? Nabi Isa apa bukan? Bukan. Kalau tanya orang Nabi Isa sudah meninggal belum? Ya belum. Nabi Isa masih di atas langit. Barakallahu fikum yang akan turun di akhir zaman menumpas dajjal. Nah, Allahu musta'an. Sehingga para ulama menyebutkan Al-Masih sama-sama Al-Masih ya. Dajjal juga digelari dengan Al-Masih. Nah, kemudian Nabi Isa AS digelari juga dengan Al-Masih. Namun beda maknanya. Kalau Dajjal digelari dengan Al-Masih karena mamsuhul ain. Salah satu matanya itu nam rusak atau picak gitu ya. Bagaikan apa? anggur yang busuk. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi Isa alaihissalam digelari dengan Masih kenapa? Karena dia nanti akan menghapuskan Dajjal. Akan menghapuskan Dajjal. Nah, barakallahu fi. Hada makna ta'ala wa makaru wa makar Allah. Inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar, akhirnya Allah taala pun bikin makar untuk mereka. Wa min babil muqabalah wal mujaza. Perhatikan baik-baik ini. Ini di garis ini. Di garis ini karena penting nanti biar kita enggak pemikiran kita wah ini berarti Allah Taala itu makir. Nah, itu keliru. Berarti Allah Taala itu mukhadi, keliru. Paham ya? Tapi bagaimana yang tepat barakallahu fikum kita katakan, kata beliau perhatikan wa min babil muqabalah wal mujazati. Sifat makar ini yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalam bab apa? Dalam bab muqabalah, membalasi wal mujazah dan juga membalas artinya sama. Muqabalah sama mujazah artinya sama. Membalas makar mereka yang mereka bikin. Karena mereka bikin tipu muslihat, membuat makar dibalas Allah Taala dengan makar dan juga tipu muslihat yang lebih dahsyat daripada yang mereka bikin. Wa huwa adlun minhu dan ini seperti ini termasuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah taala membalasi orang yang berbuat makar itu loh. Coba kalau mereka nggak bikin apa-apa kemudian Allah taala bikin makar kan nggak mungkin. Nah, bi khilafi makril makhluk, berbeda dengan makarnya yang dibikin oleh makhluk. Berbeda makarnya yang dibikin oleh siapa? Makhluk fa innahu dzulmun li'annahu bighairi haqqin. Karena makar yang dibikin oleh makhluk itu adalah kezaliman karena tanpa ada unsur kebenaran. Misalkan lagi main-main sama temannya gitu ya, si A nah main dengan si B atau si C misalkan. Si A akhirnya membuat lubang. Lubang bikin lubang gitu, kemudian lubangnya dikasih kayu-kayu di atasnya. Setelah itu dikasih apa? Dikasih Nah, barakallahu fikum rumput-rumput atau sampah gitu biar orang nggak ngelihat. Nah, tujuan si A ini agar si B nanti kalau lewat tuh terjebak gitu loh. Nah, bikin makar itu berarti kan kemudian si B biar nanti terjatuh pada lubang tersebut. Nah, ini makar seperti ini kedoliman. Karena makar ini dibikin dari hamba, dari makhluk. Nah, barakallahu fikum tanpa tanpa ada apa? Tanpa ada unsur kebenaran. Berarti mafhumnya kalau ada unsur kebenaran bagaimana ya? Boleh saja. Misal kita perang, perang melawan musuh, akhirnya kita bikin galian yang sangat dalam galian tersebut dikasih kayu banyak itu kemudian dikasih atasnya dikasih apa barakallahu fikum daun-daun atau rumput-rumput biar nggak ketahuan nah ketika musuh lewat situ pada masuk ke lubang itu nggak masalah karena sifatnya apa sifatnya peperangan nah wa qala ta'ala dan Allah taala berfirman wa Waqalat wa ta'ifatun min ahli kitab dan berkata sekelompok dari kalangan kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu nah berimanlah kalian nah dengan apa dengan orang yang telah diturunkan atas orang-orang yang mereka beriman wajahan nahar. Nah, beriman terus-menerus siang hari. Wafuru akhirah namun mereka sisa daripada hari tersebut mereka kufur terhadapnya. Wa hadza min makrin yahud aidan. Ini juga termasuk makarnya orang Yahud. Lama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah ketika nah barakallahu fikum Nabi kita hijrah ke Madinah karena waktu itu kufar Quraisy jahat sekali ya. Wa dhahara amrullahi subhanahu wa ta'ala dan Nampaklah perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa antasara 'alal musyrikin fi ghazwati Badrin." Dan Allah Taala memberikan pertolongan nah terhadap kaum muslimin eh, ketika melawan orang musyrikin pada perang Badr. yaumul Furqan. Nah, suatu hari yang benar-benar dipisahkan di situ nah, antara hak dan batil, antara orang munafikin dengan orang-orang apa? Al-mu'minun, eh, as-salihun. Karena orang munafik gayanya mereka ikut. Orang munafik itu zaman Rasulullah seperti itu modelnya. Jadi mereka itu menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Jadi seakan-akan kaum muslimin, seakan-akan sahabat. Kalau ada jihad ikut berangkat berangkat, tapi kalau sampai perjalanan pulang. Jadi nggak sampai tujuan itu loh. Orang munafik itu seperti itu. Nah menampakkan. Nah, dikenal dengan Raisul Munafikin siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu itu termasuk Raisul Munafikin itu. Nah, barakallahu fikum. Yang dia termasuk salah satu pelopor membuat isu bahwasanya Nabi eh, membuat isu bahwasanya Aisyah ummul ini berzina itu. Dan ketika waktu itu kisah rentetan daripada perang atau kisahnya nah barakallahu fi barakallahu fikum na'am eh ghazwah atau Bani Mustalik itu. Nah barakallahu fikum setelah itu ternyata apa rentetannya nah barakallahu fikum ketika itu Aisyah ummul ini ikut perang. Ikut perang kemudian ternyata tertinggal di sebuah tempat ya karena ada keperluan atau ada hajah, beliau pergi dari tandunya atau dari tempat yang dia nah di atasnya. Nah, barakallahu fikum yang seringnya biasanya di atas ditaruh di atas onta itu. Namun sebagian juga tandu itu ada yang dipikul. Nah, akhirnya beliau min mukminin pergi nah menunaikan sebuah hajat atau kebutuhannya, kemudian setelah balik ternyata kalungnya milik saudarinya Asma nah, hilang ternyata. Akhirnya Aisyah pergi, pergi mencari mana kalungnya. Nah, Tandu tadi akhirnya dibawa para sahabat, dikirain Aisyah di dalamnya karena waktu itu Aisyah masih kecil umurnya. Masih 14 tahunan ya, mungkin kurus juga ya tadi. Dalam artian apa? Dalam artian tuh ketika dibawa itu ringan gitu loh. Orang nggak tahu kalau Aisyah ternyata nggak di situ. Akhirnya para fikum para sahabat dan juga Rasulullah sudah berangkat pulang. Ternyata tertinggal Aisyah sudah memundar-mandir mencari kalung tadi yang hilang. Akhirnya kecapean, nah para fikum tertidur di situ. Akhirnya nah para fikum salah satu Nah, barakallahu fikum. Dari kalangan sahabat ridwanullah alaihi majmain lewat menghampiri. Nah, Safan bin Mu'attal ya. Safan ibnu Mu'attal itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika menghampiri melihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ummul mukminin kaget itu loh, kok ummul mukminin di sini? Kok bisa itu loh. Akhirnya Safwan ibnu Mu'attal ini membantu Nah, mendekatkan apa? Ontanya didekatkan agar umil mukminin mau naik di atasnya. Dan waktu itu nggak ada satu bicara pun, ucapan pun yang diucapkan oleh umil mukminin kepada siapa? Sofwan ini. Cuma mengantar saja. Nah, ketika tiba di Madinah para fikum, akhirnya eh, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul ini nah menyebarkan isu, oh, ini bagaimana ini? Kok bisa-bisanya Sofwan ini datang sama Aisyah ini Nah, disebarkan nah para fikum bahwasanya umil muminin berzina misalnya akhirnya ter, kabar ini terdengar sampai kepada siapa? Abu Bakar Siddiq. Nah, Abu Bakar Siddiq dan juga yang lainnya. Nah, barakallahu fikum fitnahnya sangat ngeri sekali waktu itu ya. Nah, bahkan Abu Bakar aja hingga memutuskan untuk apa? Memutuskan untuk enggak memberikan nafkah kepada kerabatnya. Nah, Mistah bin Usasah itu ya. Mistah bin Usasah. Nah, barakallahu fikum itu. Akhirnya turunlah ayat bahwasanya tidak layak. Eh, orang yang punya keutamaan kemudian dia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah. Akhirnya setelah turun ayat itu Abu Bakar kembali lagi apa? memberikan nafkah kepada Mustafin bin Usafah itu. Fitnah yang ngeri sekali. Akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala apa? kalau fikum bantah mereka semuanya diturunkan dalam surat apa itu? An-Nur. Surat An-Nur itu termasuk surat yang sangat mulia berisikan tentang bantahan terhadap tuduhan yang mereka lontarkan kepada Ummul Mukminin, Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu lega. Dalam artian mereka semuanya ternyata apa? Ternyata nam barakallahu fikum ujung-ujungnya adalah orang-orang munafikun tadi yang membuat sebab atau sebabnya kabar yang tidak benar tadi. Dituduhnya umil mukminin berzina dan semisalnya. Kisah ini dikenal dengan kisah apa? Kisahul ifki. Kisahul ifk. Nah, kisahul ifki ya. Nah, barakallahu fikum bantahannya dalam surat An-Nur itu. Naam. Bantahan terhadap orang-orang yang menuduh umil mukminin berzina. Allah musta'an. Kita kembali kepada pembahasan kita barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, kemudian malam ajazal yahud an saddin nas an dini Muhammadin, ketika orang Yahud sudah lemah tidak mampu untuk menghalang-halangi manusia dari agama Nabi Muhammad saw, alaihi wasallam, laja'u ila hilatin wa makrin. Akhirnya mereka pun apa? Kembali atau berlindung nam kepada apa? tipu daya atau tipu muslihat dan makar. Faqala jama'atun minhum akhirnya salah satu kelompok di antara mereka berkata, Aslimu fi awalin nahar. Masuk Islamlah kalian di awal siang saja. Nah, dalam artian cuma separuh-separuh gitu loh. Di awal siang saja. Wa idza sara akhirun nahar irtaddu anil Islam. Dan apabila sudah datang akhir siang, maka nah mereka pun murtad dari agama Islam. Wa qulu kemudian ucapkanlah oleh kalian ma wajadna fi dini Muhammadin salahiyatan. Setelah itu nanti bikin makar. Jadi mereka itu pura-pura masuk ya. Mereka masuk masuk Islam siang hari. Nah, sore hari murtad. Setelah murtad mereka mengatakan apa? Kami tidak menjumpai kebaikan di dalam agamanya Muhammad. Apa nah, yang itu? Eh, gayanya gitu. Jadi mereka itu masuk Islam cuma siang saja. Sorenya murtad, akhirnya nyebarkan kabar ke manusia bahwasanya kami tidak menjumpai kebaikan di dalam agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innan nasa sayajba'unakum karena dengan itu nanti manusia akan mengikuti kalian. Li'annakum ahlu kitabin karena kalian itu orang-orang yang Nah, barakallahu fikum ahlu kitab diberikan kitab. Wa yaqulun dan mereka mengatakan laula annahum wajadu salahiyatan fi dini Muhammadin lama kharaju minhu. Nah, kemudian akhirnya mereka mengatakan kalau seandainya nah mereka tidak mendapati atau mereka tidak menjumpai kebaikan di dalam agama Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka keluar dari agama tersebut? Ewa. Jadi mereka bikin hilah tipu daya gitu loh, biar orang-orang pada ngikutin. Kenapa? Gak mungkin kita ini keluar kalau nggak menjumpai nah kejelekan dalam agama Nabi Muhammad. Karena kita keluar karena tidak ada kebaikan di dalam agama Nabi Muhammad. Seakan-akan seperti itu. Fayuqallidunakum akhirnya mereka pun mengikuti kalian. Fakashafallahu khutnam khuttatahum. Kemudian Allah Ta'ala pun singkat, Allah Ta'ala buka. Nah barakallahu fikum makar atau nah barakallahu fikum nam eh, rencana mereka Allah bongkar rencana mereka biqaulih wa qalat ta'ifatum min ahli kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar Yani awalan nahar fa wajhu syai' awalhu wa muqaddam wa muqaddamuhu sisi daripada sesuatu maknanya adalah awalnya dan juga nah permulaannya jadi seperti itu mereka diperintahkan agar mereka beriman di awal siang saja kalau sore murtad kalau sore murtad nah ini termasuk perkara yang sangat berbahaya ini nah Orang munafikun. Wa kullu man laja'a ila hiyal li syar'illah dan seluruh orang yang mereka kembali kepada tipu daya atau tipu, tipu muslihat untuk mengubah syariat Allah Subhanahu wa taala wal idrari bi awliyaih dan untuk membahayakan kepada para walinya fa innahu ala tariqati ahli jahiliyah maka sesungguhnya orang tersebut berada di atas jalannya metodenya prinsipnya orang-orang jahiliyah wa kullu man sana'a ahli sunnah wa ahli tauhid Naam, dan setiap orang yang membuat ulah nah, terhadap ahlu sunnah dan ahlu tauhid lil wusul ila gharadin agar mencapai kepada tingkatan atau mencapai kepada gharadin keinginan min aghradih ad-daniyah keinginan-keinginan rendah fahuwa ala tariqati ahli jahiliyah berarti dia termasuk orang-orang yang berada di atas jalannya orang-orang jahiliyah. Jadi orang-orang yang membuat tipu daya dengan ahlu sunnah, memusuhi ahlu sunnah, atau bikin makar dengan ahli sunnah berarti mereka telah menempuh jejaknya orang-orang jahiliyah. Tapi santai saja. Selama kita berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah, berada di atas petunjuk, biarkan orang yang sesat itu, nah barakallahu fikum berada di atas kesesatan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum." Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat apabila kalian berada